ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أمرنا باعتصام حبل الله والابتعاد عن الأداة الجاهلية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة وقدوة الأمة لنيل السعادة في الدنيا والآخرة وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلاة والصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبسوا السلام وأتئموا الطعام وزيلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام ندخلوا الجنة بالسلام اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم bijini ilmanjunirahhman Allahman Fana bin alam dana walimang waji Puji syukurkahtur kezatan maluhur ma kubur ma Lubur ma muhur bersyukur atas nikmat umur urang sanding kubur Tong lobannya nikok umur-hubur <laughs> bising di kubur ancur. Berbahagia atas nikmat sisa kuota usia kita belum diwafatkan. Berapa giga lagi kuota usia kita? Tong gede hulu mising dasuk helm. Asnab kep wafat istri Nasule maut artis naon. Karena ini jatah setiap kita. Panggilan Allah itu cuma tiga kali. Satu adan, tongalalaurakan waktu sholat, bising adan geus berkumanda, kurang hari-hari ku saboboga gawe, ngageleung kacai rekudu, kudu tigelendung aja datang ke sholat Maka seorang Nabi urang Abdullah akmal as-salatu pi awal waktiha. Sahade-hadena sakren krena ama sholat tepat waktu. Sholatlah sebelum disolatkan. Salawat dan salam semoga tercurah kelimpah kepada junjungan mahkota alam yang diharapkan pertemuannya kelak di surga bersamanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kesabarannya Islam sampai ke talaga kambrong cak buang kabayang kita sabarnya nyampaikan agama tiga kuman maka payus Turpantes layak kewes lamun urang Wazakarullah dikron kasir Ingatlah Allah Allah mutus hiji kekasihna bernama Muhammad Rasulullah mengajarkan sholat kena oleh-oleh Isra Mi'raj masalah nanti teh enteng teh Isra Mi'raj dibukaan di kitab nanti sok mun bapak ayah carita juga kiru wengi iya abdi teh wengi abdi di Australia tuluy ke Amerika isuk-isuk wis abdi Bandung deui teh percaya mah naik naon si ustad eta di dieu pentingna iman harita ge nabi yang kitu ka para sahabat teh hampir ragu kabeh ngan nabi dileletik di modalan sifat jujur gelar nu ternama terutama al-am al-am bisa dipercaya nyeri awak nabi mah beda jeung umatna nyeri awak mau dua sok statusnya wara dua kami OTW duha pada teu status WA we jeung status Instagram nabi sehat kenapa sedikit tidurnya kan meneladani akhlak rasulnya Nabi sehat, salah satu rahasianya sedikit tidurnya. Kita kurang sehat, sedikit-sedikit. Tak etam beda molor we ya. Nabi sehat sedikit makanya kita tidak sehat sedikit-sedikit udah oh, hari membaturan di dalam maka bersyukur diutus Rasul bernama Muhammad Khalilullah maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Patulah patali jeung Isra Mi'raj teh Nabi nyangem semalam aku diisrokan dan dimikrazkan berarti abadikan ayatnya surat bagi Israel ya, dan Nabi Al-Isra Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa segitu weh ya, lah Maha suci Allah nu berjalankan hambana di haram ke aqsa saya teh enteng Pak apa ayah apa ayah no pernah ke halom ke akso saya pernah berkali-kali jarak nanti terdekat pak ribuan kilometer ribuan kilo saya doakan dulu nih yang hadir di sini malam ini musuming ayana wong iya di dia sing haji sing umroh tau dia amin nombok boga hutang sing lalunas amin baru gak kena pak jomblo sing jeng jodoh damang sing di dalam manggen gaduh-gaduh persoalan dan anges-anges sing anges ku barokah na wengi iya. amin damang urang doakeun Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi anta syifa la syifa ila shifauka shifaa la sakwa saqama lebat satu hurun enak usum virus nyari ka Allah bari selalu punya wudhu. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ame virusna eraeun rek teu ka urang teh da urangna deukeut jeung Allah. Setuju? Setuju. Tong sieun, sieun corona mah musik sieun mah ku Allah boga corona. Karek ditingali koron corona geus tak rieuh jelema can ditingali ke neraka. Ku corona mah da eta kita riuh nya ku plastik jelema teh gagawan anyar. <laughs> Nah, ini tadi jiblab ku Allah tiba heula. ataukir tetap kalau mau menganyinakan jika Um antara kuno badtik abaabil danilca makul kasus ada kasus obroha nurrek nyarangdakbah kajah dilawan kumanu Fit semua kesi pan nasti aurkan jika daun ke akanil aba sejarah itu kamari kemarin sangat rombong kan bisa ngancurkan negara orang karena <laughs> cik Allah ya. ih tak bari letik pada masker mata ngaruh lebih kecil daripada debu perlindungan a'udzu bi kalimatillahi tammati mil syarri wala khalaq haula wala quwata illa tegang aya mahasiswa Indonesia ke imigrasi rek balik batuk terjadi batuk terjadi balik di itu di kampusnya sorangan di kota mati unggul bakat ku sepi atau budak susumar hmm. jangan kudu panggil yang nyuri ge bayar saya batur ngobrol saking sepi saking menegangkan Jakarta enak nih seriwe supermarket payung pisan sien, nah udah bisa balanya seperti kota tersebut Wuhan ulah sien mah Allah Arah setuju tidak? setuju nah itu ajaran di mana sin wau teh ajaran di Rasul mentak Ibrahim diduruk tutung teh eh. Ismail cenah tidak dipencet jadi teh eh. Yusuf alaihissalam dikunjungkan ke sumur jadi raja Nabi Ayub diuji ku penyakit kulit mang tahun-tahun kembali utuh tong sieun udah kerja Allah Musa ditekan Fir'aun di hadap laut tegelkan Musa alaihissalam tongkat idrib buka jadi jalan ke alam gampang bisa maka sindeget sindedeng sindeges yang Allah Allah dulu tulis yang status Allah lagi lagi-lagi Allah Allah terus selama-lamanya Allah setuju? Allah ada masalah tiada lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu benar kan? ini berat sholat maka pesertanya saat ini jumpa mau tiktok bang pakai kesang pakai kuota gerido tapi sholat malah kabiratun cek Allah nage berat sholat illa alal khasiin kecuali ke jama-jama nu khusyuk tong boro sholatna nyaritakeun hasil Isra Mi'raj nage sahabat harita aroyang dina Bukhari mah dijelaskan. Rasul nyangamna kieu palawan di sadayana semalam aku diisrokan dan dimirajkan diperjalankan di haram ke Al-Aqsa terus ditaikkan ke Sidratul Muntaha subuh-subuh harus mimpin dari sholat anu harita nangtung pertama Abu Bakar Siddiq Muhammad Rasulullah akulah yang paling percaya apa yang kau ceritakan tapi kau menang gelar Siddiq Dama kahonta bakal maka hati ku pikir Isra Mi'raj manaon sapeting haram akso kendaraan non. Ayat cina buruk masih tong loba mikir lagi sing akal. akalan baheula ya gambar kuda sirahna awewe jangan-jangan sing kene ayah kene di iman nempel soaikeun ya teman kaya saya udi kena hina nabi sing ayah kene di bumi gambar kuda sirahna awewe banyak nabi mulia ini jenguk itu adalah rekayasa Yahudi nudengki kan Nabi karena ya mitosnya setiap Nabi itu dari bangsa Yahudi terakhir iya. mah Rasulullah SAW di Quraisy kalau melawan mitos eta kuma urang maka ayah mahasiswa di Bandung Ustaz nah, nah Nabi rata-rata diturunkan di Arab orang iya. urang ngajawab Nabi diturunkan di Majalengka di Talaga mana nanya deh Sukanda Garut cek tumila TK anak aing ngamarit di Subang laga tuluy ka Garut anak terpercaya naik naon sia numpakin aja jas ustad ka hati we keur Allah mah gampangeun subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa Allah kan akbar atuh urang hambana Muhammad Rasulullah leutik ce Allah teh kecepatan buruk itu nabi kayak apa buruk kecepatannya ke hati ada Abu Bakar Siddiq ke hati ke hati Rasulullah Muhammad pas tara bohong pasti bener nah naon ke as-salat kan ayah dongeng ngelapu keribu ibu-ibu nalika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha tuh tiluhur mah katuh kencak hadap kaciri ciri Rasul ditinggalkan dua tempat di akhirat hiji surga dua neraka ningali surga ada masalah full fasilitas full bahagia tapi ningali neraka nanti juga nu sedih sahabat naros eh ya, namanya Rasulullah di neraka pas anjir nyarios ke neraka juga nu sedih Nabi jawabnya simpel ini uri tunar aku melihat neraka faida aksaro kebanyakan penduduknya ahliha anisa ada nyata istri ya Rasulullah tong nanya istri istri nu kumaha itu kami istri istri nu kumaha ya Rasulullah dangukeun nah, Bu bisi aya di urang ya furnal atir, istri nu sok naleuleunit pameres laki lain Bu itu Bukan apa, ada dari Jakarta artinya yakurnal asir nusok ngalereungit pamere salaki kurang ngobrol bu ame tetunduh ibu sok dibere nafsu ku salaki eta teh ti disalahkin ya Allah mata lamun teu di suhu nak menang resiko disalahkin salaki nafkah kalau teh yang baru eta teh kami teh suku namun munen ame berkah meni bere sambil salaki samiliar saminggu nuhun ah. dadoraka aww, mah gua atuh kini abi kenyian sinetron di Bandung sinetron terpendek di dunia ngan menit ge kurang judulnya dosa perempuan di malam hari kumaha ustaz narasina ketika lalakina nyebut mah tengah putih pamajikanna ngajawab mo kamar tak itu mata cek nabi melang melang melang awewe loba asup ka neraka awe nu kumaha ya Rasulullah eta nu sok naleungit pamere salaki we nafkah ti saha Ya Allah, munafkah laki. salaki, wabi tanya, pun salaki maut ibu dahar kene. Lamun salaki maut ibu make kene. Berarti rezeki di saha? Ibunya ada salaki? Aslina? Wani diri unggah? Bisa lagi maut ngilu ya? Rekawin deh mau? tinggal lagi tolong jawab dengan hayang tinggal lah oh satu ini ini ini salaki mah ngilu tak bu rek kawin deh mah tuh kan salaki nacan mau teh semoga rencana sih anjing itu kan apa malu ya pak malu mau malu memang kalau bu nah salaki mau tinggi lu nu Allah Ustaz eh nafkah ge ya, di Allah mata mun lagi telat mere nafkah ibu tong rudet tong ruwet tong ribet tong rieut oh langsung tina dompetnya <laughs> kamu salah di molotot jawab badai nyandak titipan Allah ya itu setuju kok kok tuh pak kamu emosi kan? iris nah, jadi gunung ya oke sepakatnya rizkinya di al. ibu pada rizki pada gaji Okay. Hayang benghar, hayang berkah. Boga budak, boga salaki, hayang pinter, hayang soleh. Soleh. soleh mah pasti pinter, tapi orang pintar minum tolak angin. Minum tolak angin, benar. nu benghar mah pasti berkah, tapi nu berkah tentang tuh rizki mah. Plus gaji, tapi gaji mah cantang tuh rizki. Pada gaji, pada rizki. Rizki mah waris kot doiban, rizki mah nyehatkan gaji mah kolesterol. Rizki mah tak terbatas, gaji mah terbatas. Rizki mah ya sleep jeng stroke, gaji mah we sleep jeng Mata hati-hati lo bang ada gaji. Sok sleep jeng stroke, mau gaji buta. Jadi ulah salah milih hirup teh bu. Ayo ibu bukan salah kini, ayo nak pemilih saya tak? Pemilih ibu, pemilih Allah. Pemilih ibu, tak udah ibu memilihnya kasep nyawa rubah lah kasep teh akhirnya mah munsarnya teh hingga roti kader. mana banget mana betul kalau manyat panggil kerek nage mending bikin eh, itu Sarong ini iya, nage kerek nage mending harmonis romantis tinggi munsari gigirin salah kita dan nama ustad tadi tentang voice note ngirim dana wa Oh. eta teh mah penting fenomena jika gitu tapi ibu membekang sari gigirin gitu kerekna coba nggak waktu gebel nggak waktu gebel dua menit eureun juga teh mau kerek deui tak siksa ustaz nah atuh ibu berlaporan ke orang rek geusan mata teh lain ustaz kumaha bekem we ku bantal beang opat saminggu teh ustaz dicapek raup terus banget lagi jelasin Ustaz mana begut mana betul udah baru lama si spek kan air mah one pack lempeng coba menghudang sering deh apa cina Ustaz terus kumai kurek nggak sih sing soleh kita teh ladang amal ibu kan surga mantap bapak tong goreng sangkanya tong goreng eh, salah eh, salaki lalaki diajatan ibu-ibu lo banyak rek bapak rek nyiuk bule ulah tapi yang nyewanya kan bapak teh gula darah, eh, darah tinggi kolesterol bapak tuh ngadar gitu nyewanya aku nyuk nu amis bapak ulang gula darah sok mun si apa? Ahmad bejago si lagi. mulai cece itu si akang nyuk gula pasti komen aja ah, Tapi pengen tidak mau <laughs> ya namun ibu nyareknya ah nyamunya ibu nyarek kan salaki nak bayar salaki kami deh bayar ah nyabla nana setek Bu, ayo ibu tadi salaki mawon teh kawin deh, menang ke si bapak can mau kawin deh. Menang. Menang bu, si Pak polisi ge bu. Ya Pak, ulah mendolimi Pak. Menang teh bu. Tuh jadi tadi teh saha. We bu. Salaki kawin deh mah teh dosa, ceuk. Nu dosa mah Ece nyentak salaki nepi kamar. mawon. stress. stres salaki maut berkawin ring salaki nauda siapa, pas yang salaki anyar pas malam pertama jeng salaki anyar anu keluar di nomor deng Maneh oneng kawin deui ha kalau yang kawin deui stres dicara kusia Enak sia kawin deui ngeunah pisan ieu rajang meunang nganyuk aing Waina dina Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aing salaki orang rakyat Indonesia lain. Berhak mendapatkan keadilan. Menang ke salaki orang kau ini. Cicing Pak cicing pipi lu dia mana nyana kata kenapa kan itu tuh. Bu, menang ke salaki orang kau ini. Ah, baru euy. Geus lah beres ayeuna mah. Bu, salaki usaha. Ayo Allah nyarek teh salah orang kawin deui. Nah ibu ngaluih hati Allah curhat carek. Nanti dinya parudat nah hirup teh. bapak sing sabarnya masih ibu goreng ada Allah yang dilawan di sini itu mah. mau urang. Nah, ke beres nanti ku sholat. Maka cek Nabi umati umati umati umatku umatku umatku. Nah, cek Jibril teh wahai Rasulullah seperti mengkhawatirkan keadaan umat ayo nak as-sholat nah di buka nak sholat maka lah sebelum disolat berat Isra Mi'raj teh mimiti menjalani nak ngayakin nana ayeuna geus jadi barang sholat ngarana harare-hare tiga kali dipanggil Allah hiji usim adan dua usim haji dan umroh di usim maut maka sholatlah sebelum disolat kudu kumaha salatna anu paling paham sholat pertama saha Rasulullah meneladani sifat Rasul termasuk mempelajari sholat. nah, yang dimaksud memperingati teh memperingati teh as-salatu lidikri ai teh keur peringatan mata Isra Mi'raj mah sebetulnya nggak ada tuh Isra Mi'raj teh Uang tanggal khusus Isra Mi'raj mah Isra Mi'raj mah nggak orang sholat ker memperingati Isra kusabab oleh-oleh Isra Miraj teh bentuknya naon? Kolak. Bakat? Meter rudet. Oke. Karena kieu masalahnya kan air reka Sumedang mah ngaliwat cadas Pangeran. Cenah baheula tahun sabaraha usum muding aya beus asup ka jurang Ceuk TV wae sabeus pindahkeun ka Metro TV korbanna ngan duaan mana nu bener mengurusannya jeng polisi Ayu orang olah TKP ame terarudat ku informasi ini jeng pak polisi kadinya ternyata dua-duanya bener sabu senangan duaan <laughs> jadi mau ayah pas ya jelas masalah memperingati mah unggal memperingat, memberingat unggal sholatnya mengagung nu bahaya ingetna setahun sekali berarti salatna setahun sekali ayah nu sholat setahun sekali ayah idul fitri hukum saya nama memetik arti menuai hikmah mengurai makna teh jadi lain Isra Mi'rajna naon oleh-oleh Isra Mi'rajna nyata sholat maka Nabi melangen bakal datang surat Maryam ayat 18 bakal datang hiji generasi nu ngalalaworakeun sholat ikuti sahwat baru dah kayaknya di masjid di warnet nyekel Quran nyekel handphone loba mana nyekel handphone yang nyekel Quran lewas mana informasi tina Al-Qur'an Yang informasi tina WA ibu-ibu menerima informasi WA itu udah langsung dikonfirmasi jika menerima wahyu di Jibril wow Maka Nabi melang akan datang sekelompok manusia yang lebih jelek daripada pencuri. Sahaya Rasulullah, nu mau sholatna sholatna, sholatna sorangan lagi paham. Kumaha carana ya Rasulullah mau sholat teh gancang tetumanina sementara dina al fajar ayat-ayat ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah Q wahai jiwaang tenang sala Kudu tenangs srat jelengit tapibumukambawa ba uph Romadhon resep nu gancang resep tenang Imamtan di pelanggubite diika melang Bu Nabite eta gancang Bismillahirrahmanirrahim. Rek amarana tuh guys. Sampai waktu ini dikolaborasi jeung wal asri apa teh kumi kancing kadenge cepetkeun ka dieu kadenge kana speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri sama virus ini nansana bi husnil ladina man wa min sunniati balahum ajrun ghairu mamnun pamayu kadibuka ba. Cai imam eh, kunaon? Mun mangihan imam jagir tahun isuk bere helm berarti kecepatannya tinggi berarti aliran iya aliran Valentino Rossi sampai atahiyatnya parah atahiyatulillah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi hati-hati mun kudu rapat lolong kerangna bakal diagusan setan ngomong ke diwaswi sugi sururinas udkur kada wa kada ngarewas kana teh ingat ini ingat itu kerpoho salat jadi ingat pun di luar salat betul tidak kalau kabir salat teh berat dina sunah gerakanana mun keur nangtung kieu ningali ka mana lain ka hareup kana tempat sujud malah diancam panona mencarkan sholat kersolat, tetapi kening ada bangga Allah malawung gitu kalau boleh dan aku berkehendak aku cabut penglihatannya ngeri itu ngaliwat mana pilih mati Yahudi atau Nasrani saking kerasna kudu serius sholat mah pelong karena tempat suci jadi eh, orang sholat bacaan kalender toko mas kawin maya masa dirinya biwirna mah rame hatena jempe otak pere kalakuana jiga bangke eh, tapi kabacaan apa beli tiga nutang oh pernah salah tiga gitu terus ayat cucubuk ngaliwan eh goblok awas yang mun aing beres salat ini teh tangkarakeun kuat ibu tongsok nangkarakeun cucungmu cucunguk teh boga anak boga pemajikan boga pegawai teh teh ibu ditangkarakan kikiwan anak nanti reteli reteli kemana si bapak mah sebalik-balik si ibu kok ditangkarakan ibu daek teh salah ki kegawe yang nangkarakan cuma ke salat jam cucunguk si koplo pulang nanti salatnya di mana awaknya di mana ya ya daun hiber ke sholat teh di pikiran tai daun tai daun kalau daunnya ayah konengan yang ditinggalin Naruto tidak tai pas nantung tiga daun gunana kasujuk keko oh, tai ayah daun daun ayah saya hancur pawai lulir nah ayah ayatnya gini kan silaka jelma-jelma nu sholat nu, nu sholat ngadengin ayatnya atau tidak Wailul lil musallin, silakan jaman ya, nusolat. Yes, untung tara si koplok curhat. Lain dalilan keur mana? Nu salat we silakan komunsia tara. Nya. Nu kumaha silakan teh? Sahun, ngalamun, yuraun, hayang kaciri, ku jelema pada salat keur Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Loba salatna nu lebay. Keur salat masang kamera jangan ganggu aku karena aku di rokaat kedua yang status sholatnya beda muntah panjang muntah sorangan jika ayam mancokan kukut mun ayam toha biasa anas diganti ku toha Bismillahirrahmanirrahim toha oh tapi anas itu kan yang nggak pakai ku abah udah rupa-rupa saya baru dak jalanan nu benang hijrah sholat, mang imam eueuh urang serat tak kurang, besok bisa gitu mana nyoba-nyoba we make kupling bisa aing oh eta make kupling sholat. Gila aja ku barudak mana coba tato rinir baik diajar mama lancar kayak apa tiang lancar tuh untuk goreng sangka anak kulku pasokan kedua apa ya gancang mulai yang masalah dekat yang surat nyomali mereka tuh kah baik kulhu deh <laughs> ya jadi ajar mantak nasihat jadi hancur salat sararea <laughs> ya, tadi dia aduh penting naknya memperingati jeung mengagungkan teh salat teh mujizat naon faktana ustad salat mujizat tapi mah pak polisi di Bandung dikejar punya TV ke tahun kan tahun katuka tapi keasup diri salah hati jadi ya gangster ting gangster mana lah udah malam minggu teh rame di jalan beragam kalau lu tongtrang lah bisa samurena sasamurena polisi anggotanya seletik ah udah tinggal gini mer. orang bawa rekor banyak saya di ukur sih kami tinggal letik nah coba kan mah gedean ya cimnya saya teh ah ya mau beres nah ingat kan ayat sholat jadikan sabar dan sholat sebagai penolong nolong mengenai nasiratnya udah saya teh di minimarket no aya cik minjem cai tinggi kenal nah sholat kamu lagi si cium mau udah sepuluh nanti tengah jalan ya sholat id lain kayak mah aing mah kan orang teh sholat nu kegelutong rambut ninggalin sholat ubar ubar anjing anu sholat aja konsep berpolisi polisi mun aya ribut hese dipisah sholat tepuk tangan dulu atuh salaki hese udang sok salatan bang make ruku jeung sujud mun teu morecat hutang lo bantu lagi riul rendah ya. salat ke sing lila cek nu lagi teh oplok ke salat wae balik mun keur Nabi Musa tongkat mujizatna kamu Nabi Ibrahim buat diduruk Nabi Ayub cager kena penyakit kulit ke Nabi Muhammad mah dua hiji Quran dua sholat maka ayat ayat wasta'inu bisabri was innallaha ma'as sabirin mun yang dibarengan ku Allah sabar dina salat moal maya ngarogah halak nu salat maot nage mulia atuh salat duh maot keur salat geunaheun ieu mah teu geunaheun maot kunaon salat kasetrum ke TikTok wah udah diantar ke ku ambulan anu tetew tetew tetew lamun hayang husnul khotimah sok lobaan iba salat ibadah ngan anjur eta salat kul ria hayang ditinggal manusia ria anas kadua ku sahun lalai dengarti naon dibaca matakna naca tadi yang di Bandung nanyakan Ustaz syarat salat dusun naon hiji luruskan niat dua ngerti naon dibaca tilu gerakan kudu nyunah ka nabi kaifa nusolli ya Rasulullah kumaha kami kudu salat ya Rasulullah sallu kama raaitumuni usolli salatlah seperti bagaimana kalian lihat aku salat tapi ka aya hiji bapak babul padli atrofi kodomain al kiblat bab yang harap harapkan jari-jari kaki ke kiblat iftiros saya teh menyehatkan pak makan nusok refleksi pak kukungur dicokotnya nukila ternyata nusok sholat mah kudu karena manena gerak sapwe 17 rakaat dilepkan suku itu secara otomatis toksin terbuang maka munsin corona loba bangga sholat sah sholat lamun tewudu di Bandung ayah kasus unik pak dabi mah tukang udar ider, ayah nusolat sholat mengungkat gue sholat hitut ke sholat cahit teh paedah sholat baik penasaran sing aliran ahnya ayo mana mas sholat teh itu akhirnya udah lain daging jadi itu curi ngecoh ngecu dan mana sholat tului itu dia dulu sholat jawabnya aku mah bayoy eh, dada wudhu coreng ke latihan sholat jadi orang era nah latihan mata wudhu ya dan secara normatif sholat mah tesah lamun tesampurna wudhu maka wudhu lah sebelum diwudhukan tambahan sholatlah sebelum disolatkan. Jadi yang nurul bayan ke masjid lah sebelum di ke masjid. Biasakan sholat tejam di belakang imam sebelum sholat dan disolatkan di depan imam Sholat naon tah? Mayit. imam ke masjid. Aslina. Bu, mesti bapak subuh mesti Isra rajang bertinggir ke kedai masjid, ku ibu ancam bapak mun bapak yang begitu anjing ibu mau dibere dalam ke masjid <laughs> ilep geus mun bapak ke masjid portal ku ibu dibuka dulu. ah usan mesti dibere mah anggar we kedua kan deui harewasan cingeunahkeun ya katanya ayah mau nikah lagi pasti ngoreja ngoreja kau cabok we masjid dan kawin wae nah nu katilu mah mun sewa di geus diolo di olo di kieu teu nurut we harewasan la ilaha nyabok gitu berat lakabiratun kumaka ciri salat berat jelma bager jeng tebager tingali dina sholatna abdi boga ukuran hadis awwalu mayuhassabu sabu yauma bihil abdu as-salat nu pertama dihisab di alam kubur teh lain nanaon kapal gerak tangan black box supaya kapangi apa yang menyebabkan kapal itu terjadi sehingga jatuh karena black box rek bokil mama ngarana sholat mata antara sholat mah nges muadi hisab asup neraka nawe ditigrik langsung asup tapi nusok sholat mah ditinggali sholat nanyun nyunah nyusun ngenah nuturkan rasul mengajarkan anak mata pas macam hadis kata ningali jelema kenapa banyak terjadi kerusuhan sholat nana rusuh tadi teh Kenapa banyak terjadi perpecahan? Sholat nasa sajadah, nasa sajadah. Nah, padahal cek aturan mah kemarin ya, Abi umroh tiap imam ngingetan mau sholat di Mekah di Madinah termasuk di urang istau luruskan dan rapat utamakan yang paling depan eh dapat bumbung di harap teh terus mung rapet kahiji marokaat kahiji da aya imam memperingati mana tapi kagala untuk bisa diluruskan ku sungut ku pedang apa nyeri hiji nyeri kabe nah hiji mau apa hiji papisa mau jadi dua sholat berjamaah ayo nama pak rokaat kahiji rapat rokaat kedua ditoong di nuruku teh Nes teu rapat ngeri-ngeri naik ke sholat teh eh siap mau rapat sia teh jeung babaturan naik ke sholat teh moet cenah oh perpecahan antar suku ngoromeheun maka pecah we suku-suku talaga-talaga hukum jelengkam entong gitu menyatukan umat mah ku sholat berjamaah ayat ke geng motor mesolat nah, sholat garlut budak briges budak monreker budak GBR budak brotherhood pas sholat sama masjid bajunya beda jauh sini belum si anjing sholat itu finish wow sanajan menteri keberangan di tukang sanajan budak SD tanginas di hal pernah tak ayam menteri ngagiwing budak SD ke tukang aing menteri saya SD oh mana tak apa kincak sirah pejabat kena sholat tak nah, eta hebat na sholat yang jadi me, sok menjumahan berceramah mah pabaliut tapi geus komat mah mere sorangan tak eta hebat na sholat matak mun talaga khususnya orang blok cangkuang hayang ngaji bangun ya sholat hoyong blok cangkuang berkah atau Mekah diajarkan kunaon Mekah berkah karena selalu sholat berjamaah betul hayang blok sangkuang berkah tonggerin tilawah keren di Mekah ngaji Tapi teh strekken teh ngaji teh bosan-bosan koyong blok sangkuang berkah tong pedit kudahareun termasuk dakwah abdi Mau mawadahareun kalau biar di Subang kadir dahar Indomie di Lewung jati dah tukang warung tabak kakak, Nah, asli mana pengubanannya? Ya, tua, mangga mamam. Cek Nabi, wa'at imut toam Tadi hadis Nabi awal dibaca. Dakwah mah kudu dalil. Tong kupi datok, ku contoh. Kan meneladani ahlak Nabi. Nabi mere opat. Konsep absus salam. Tong boga musuh. Waat imut toam, Sing bager kudahareun. Eta budak nurawing antingna. Tato narimil. nama recep, cek enak teh jarolas juga jigalana udah hari mata lupa weh dah nuhun ah pokoknya ya nanaon di dia mah kuabi di dodek nao gitu Karena karek dibere lempar leuh ternyata balasnya teh loba kompak begitu mah udah pangaran udah hari benang lain kuda ya pak karena dalilnya langsung praktek lain ku pidato tapi ku contoh abumi di mana ah? jungrung gitu kenging ah abi amang ke bumi kenging emangnya nyedotan lain lem teka guli oke jeli beli ya teh penundaran salah parah karena ku di bereda hari abi alungkeun we kalengna kan, nanti dah tegas satu ah yang abi mah terang ah kaleng teh boga ka boga keluarga keluarga naon gua jeung mau teh selagi pamajikan ah. boga anak karena nisi bibi-bibina susu cap nona abi di dahar ke keluarga na nama kan, ya bumi di mana naon rek ulin ka mah ayo mohon ah nyungkeun ka sila saya terus ada ayo ka imah teu apal yang mas saya teh masjidnya bawa kan mobil pas turun parkiran masjid anjing masjid ya enggak masjid al anjing seteh kan naon atuh abi bicara ka masjid kalem we karena yang baju bere odol bere sabun bere baju betah cicing can sholat orang tenang tenangan ah, ya tarik salat tahunnya banget guru sok cobaan guru menurut Nabi kayaknya enggak salatnya nyalira ngumparin sok ame ame tenang ame husu ame sumuh sumuh salat betul dua rakaat sama kena aku DKM tadi dikebuk kan kusorbanan nusa gede anak kona ya aliran naon dulu eh. sirah jika lanak tato ribil jeket merecatnya sholat sumuna kena prokaksi di mana ya wujud terjelas, langsung melong atuh pak abi bawa tukang mabok tukang gina, tukang ngelut main abi sholat di hujan anjing ah keluar deh ah, kabur deh kemana bro ah aing bawa ke jadi ahli maksiat ulun ngahujat nah ya ini sholat nah. dakwah itu merangkul bukan memukul setuju setuju dakwah itu mengilhami bukan menghakimi dakwah itu membina bukan menghina dakwah itu mengajak bukan mengejek dakwah itu menyayangi bukan menyayangi. tewak deh nah, kurang halo pak mending uih ieu lomba, baranda loba tiga di opi ini TKM teh Menahan bos jika ngamuk cek merina teh. Eh si bapak itu mulai kolot wah aing ditamu jeung samuan. Bos no emosi. Aing sia naon ini dia. Manya Batman tobat Robin henteu cek. Kan dia trek ngilu bos hijrah hayang salat sakit. Salat naon wayah kieu? Salat subuh tuh bos. Berapaan? Dua. iya anjing aing anu genep kan mau sia dua tadi dia pentingnya sabar di dalam dakwah teh disentuh diusapan diberikan pemahaman diilhami ayo nanti jumlah nanti jutaan pak di Bandung baru teh bring gak itu bring gak dia teh ditato dengan majelis tato budak pang ayah pang muslim alhamdulillah atas pengirangan rasa hormat ke para sepuh di dia abdi ngalawan mitos kan ustad bang pakai gamis di sorban gitu jeung uang dari ustaz pernah Pak Abdi pakai gamis diseung-seungkeun ku barudak kemana budak menek mah make baju pamajikan cenah lain mah serba salah air wae karek kamu anu ngomong nah cenah di dikupluk pernah Bu Abi ngaji di Bogor dikupluk anu yang seurikeun kemana tukang pila dan memang banget Abi mah serba salah di kopea disangka lurah pakai gamis disangka muda penek, memakai baju pemajikan digoblok disubut tukang sayur tukang pila di kopea ah, disangka camat pakai topi cingjal rip andirip andirip dibuka topi lebih bahaya Afgan red ah jangan sih nu penting mah kurang kenaikan karena kahade kurang masjid masjid masjid alhamdulillah Mantap di masjid mah bisa rohani Bandung lautan kajian. Sapoe wae abi opat mun di Bandung. Tadi tiba di Bogor Cafe. Alhamdulillah Pak. Kayak gerakan road ke jannah, speed takwa, go to salat. Gue keren deh. Karena iya nanti pika melangku Nabi. Ummati ummati as-salah. Ayo nama di masjid deh. Inuh baru dak Alhamdulillah. Mudah-mudahan we salah gage blok cangkuang sing makmur masjid tapi awas sulah salah niat rek ngamakmurkan masjid rek makmur di masjid naon bedana Ustad mun ngamakmurkan masjid nuti imah bawa ke masjid rek na rek nejikongna rek karpet na mun ngamakmur di masjid nuti masjid dibawa ke imah cilepun teh ulah gitu mantap sok jang masjid abi make wifi baru dak teh uh bantah minimal kasusnya OFI mau adan ayah batur sambil jajar, gitu sing jadi orang main Islam Islam japati ngariung teh mau diberi dahar mantap abdi mah di masjid gerakan sederhana naliwat dan menyatukan umat mah cinanya ratu eh sok kena hayam auran mau ibu nyawa hayam tong riweuh udang kenapa karena kaca kenapa karena pokoknya tina utra tansen, auran beas kita baru dake udah hari ku baju eh, ngariung di masjid eh sarolat cerang teh nya ustad minimal boga opat jajan lima jajan hiji tambah hiji nina salat mah dua tuh jadi berkah masjid teh berkah we daerah teh pak polisi tenang we gawean teh karena baru dangna geus gaple gerau tapi sok soleh tak nah, eta pak ngangesan keur ngadakwahkeunana mah ayah we ya wak nama pertama saya ke masjid main menang pujian yang gak yang dipuji ngomongnya aku mah si anjing ke masjid bahula saya anak tara itu pas ke masjid dan was si anjing ke masjid singgang tong terus orang keadaan ayah ya, we nu nyinyir mah Allah Akbar, Allah Akbar edan, adan, cie pas biji anak TV si goblok jadi ustaz sukirnya saya gimana naon tuh kang nungguin jadwal kang abdi mah terang jadwal mah terang angkat angkat wae kan itu kami manajemen ternyata jenung waktu ngang mah di tiguan sih mustari takdir tuh bisa dipungkir ada tuh bisa lah orang talaga tuh tinggi ya abdi tiasa tepuk tangan buat panitia dia perjuangan juga istri kan da kudu nantinya mendapelakan penting itu kudu nanti di Cikeas tapi wala tashtadu bi ayati thamanan qalilan toma cek Allah tong jual ayat-ayat kami ku harga murah berarti bayar sing mah namanya pun tarif ngajago nanti rugi kaci dakang mun abi masang tarif sajam 50 juta jika nanti TV kumaha mun akang rek mere 100 juta geus tong gandeng tong rudet tangalna we benangkeun heula kumaha tuh sok bising bajakan orang talaga akan terjadi, ka foto heula bukti pernah ka iman Alhamdulillah sabar bulan kan tukang ya kan ya. Kurang eh, mau uyuhan boga budak ya. Sarengan dua jam di mana, Ke budak di bluetooth sih ya orang mah. Sok akhirnya jam sakit di dia kene. Tuluy kudu ka Garut. Lokoi sugan di Garut. Terus kiki anak kira. Tak awak teh beganta. Ku perena kru mah minta ganti. Kurang mah diberi sehat kok Allah. Non syaratna salat salat salat tapi ayah ancaman di Nabi malam tantahu salatuhu anil fahsyai wal mungkar lam yazdad minallah ila bukda sing anu migawai salat tapi teu tapak kernyegah pak paksa mungkar punten salat nalai ngadegkeun diri ke Allah tapi malah ngajauhkeun naudzubillah jadi salat nanti gerakan kita muntah salat era di Bandung ayang arana stopan samsat era condong kita stopan terlama di dunia mengkadinya lila sing sabar istopana lilana dibarake usaha pakai doger monyet Ayo monyet doger atraksi nanti salah saja nanti monyet sholat Ayo nggak baru dak tinggal eh monyet doger eh, sholat banyak siang itu sholat nol lebih rajin di orang tiap lampu baru sholat nanyakan eh. ke tukang dogerna mang saya tuh sholat nol mang tiap lampu baru sholat sunat lampu belum sunatnya ayo duit hasil salat nanti dicokot kuno juga monyet gerak berarti salat saya tamat tak nah, beli itu mana nu monyet curang <laughs> deh ya sudah ya tak nah, salat salat salat salat kenal dia salat kenyaga pak kenyaga pak saja mu ah. boga kahayang salat berbisiklah kepada bumi langit pun mendengar ibu teteh aa resep kahiji pasangan diharapkan jadi pasangan orang tong diundang barang nah pengolingas mah sebut eh namanya sebut dalam sujud ya Allah tadi di pengajian ya Allah nanti tiung nanyain surga ya. karena jarak terdekat roh dengan hambanya kapan ketika sholat tong jebak mitos non ai mitos misteri nu atos atos abdi teh masantren can beres sekolah hampir tertamat sekolah terbuka biaya kuliah pernah nah ya dibalikkan, ngajar di kampus seramah turun-turun umroh tinggal ngomong luar negeri pulang anting gratis baju temeli dahar temayar amun ditinggali sana kejeng nasab pendidikan ngeting kenyang ngancek si mama happy sing sorenya nama happy bet kudu sore nyari isya jurukan maneh teh nyerina koma pernah mana yang gerak sampai ke soal kuyut dari pikitu itu tentang bapak-bapak tau nggak nyeri awewe aww mah nyeri yang loba di nyeri betul tidak bu? so, tanyakan ke ibu bu ngajuri nyeri itu bu penuh pertama komonya spray di betot salaki getih hubungan di putet beda jeng nuka opat jo om jo ayah nuka opat budak nasa pulau mah ngeliat ke jauh bincir saya dapat ngerti saya ngobrol jeng hidung saya pi omat ya tong nawarana naon ka mama omatnya pi tong nawarana naon ka mama naon gitu mah di yang bilang tapi pamulikeun yang imah tapi pamulikeun yang mobil teu yang naon atuh mama teh guru membuahkan segala gampang tangi doa mama hayam and iso itu pamitan. dan doa mama mama rombi habli minas mama yang mah hoyong epi soleh yang kes epi senen ke kelurahan dan dengaran jadi soleh lain kelakuan nah betul soleh tinggali ku epi surat dua hiji 105 jadinya ya janji Allah bumi terek di wariskan Ganjalman manusia soleh lain kanu pintar Entah tadi ibu yang pinter yang soleh. Soleh. Pasti pinter. Nah, mah hai amalan jalan manusok disebut soleh teh. Inaladina yasuna kita Allah Umatong berin ngaji tapi Sakwe saya menaruh yang orang ting mah Misalkan nun asal rutin Nun saya Oh saya dadahar kita pre mahnya ngaji pre siap mah tete tilu puluh poe tilu puluh ayat setahun tilu ratus tiga puluh ayat itu kudu tahfid pi mun epi rajin mah apa secara otomatis jika epi ngisi nginu poe sok salah omeh dan lalu banget gitu mata Quran ge cokok, ya pas epi ngalinur teh baca nanti Quran bener terus naon deui mah amalan jelma sholat teh sholat. wajib bisa kami minimal mau kita sholat siapa ya. terus nanti supaya itu golongan betah tong pergi terima kasih hatur nuhun terima dikasih kasih bagi bang artinya ayah miskin gara-gara berbagi ayah nu melarat gara-gara sedekah Ya juna tiga ratang tabur surat 5528 mau bangkrut eta jelema Kawean pak di meeting ngobrol jeung pun bojo telepon biang tapi ka penting ieu karasa waluya waktu perlu anu aslina berarti Allah tara wadul betul maka innaha nan berat kabiratun eta salat berat ila alal khaziin kaciri pedit jeung bager jelema mati na salat tingali we takbirna mentak sunah nabi mun dahareun geus aya waktu salat geus datang punten dahareula salat heula karena karena kita darilah ame takdir nomorna ayat tanagaan Allahu Akbar takbir saja jadi tak tak anak penjejebir Allahu Akbar coba nanti anda har Allah sami Allah kalau pedit komo ka jelema cek nabi bener salatna bener kau urusan anak Nah bising salatnya bener kan eta teh water pas sholat Kas sholat lah sebelum sholat. terus non mah yang bisa gitu tilu ya tentang tuh kagawean Mau bisa tong pegat ditingali teh Mekah kegiatan teh eh pak ngaji Sholat orang Arab mah balageus ya mun orang talaga mun orang talaga dicabak gado pasti ada sia nyaho gado orang Araman justru sebaliknya di cabak nyangot nanti jauh dibuka we serban nanti yang digebogan apa tafadol halal halal aja kurang di pikiran nah beda ada keluar di masjid ke sholat berjamaah teh gawe teh nyabakan nyangat orang Arab menang tasbih menang barbung menang korma menang sorban menang kopel ngapoe teh teh ini bangsa marek balik ke tawaf ada nyabak nyangot ada nitaki cicing aing mau orang menjalankan ah kurang kurang jadi kenapa Mekah berkah? Karena sedekah. Kenapa Mekah berkah? Karena tilawah. Kenapa Mekah berkah? Karena sholat berjamaah. Ah. Begitupun Madinah. Karena kesih preken Karena ya virus jenanawan. Mari ini nanti ke Panganaran atau jarak nanti enak kemarin tong enak. Walau. kan ini tuh yang sebenarnya pahala. penggorengan. kan Kan Allah nubukan nanti. Dan kali itu melihat ke Arab, fal yakbudu rok hadzal bait, rek nyembah Ka'bah. Nah rek nyembah nubukan Ka'bah. Terjadi kita qadarullah oh, atuh. semua nang pahala untung umroh manu ayeuna can ini geus dipahalaan asal ik kudu ambak-ambak kan dua minggu dua triliun kerugiannya baik minta dewe ke Allah sakit mah receh ke Allah mah dan berat dina sholat teh tak saat ikhlas mah kudu nyunah gerakanana kudu tukmanina migawena kudu genah pernah tumanina ulah ayah pikiran ke Allah Allah dulu Allah lagi lagi lagi Allah diajarna kasaha ustad kalau I love gawena tahu wirid siapa teh wiridna kumaha Allah Allah Allah Allah Allah sok tingali ayah lau anjing anjing anjing oh goblok goblok Allah Allah Makanya Allah dina firmana as-salatu lidzikri salat ingat lain keingat wala taqrabu salata wa antum sukara ulah ngadeukeutan salat lamun dina kaayaan mabok aya kene kitu ustaz nu mabok salat eueuh oh, enak ya mah baheula mah keur mabok teh salat nepi ka bacaan al-kafirun dia pabeulit لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد pulang hati sendirinya jangan ke nete karena ditinggali asbabun nujuna oh germabok karena haram hamad can haram antum kayak ayat wala takrubu salata wa antum sukaro wah ayo iya, ayo naman mabok sholat ngan loba lu sholat jika nu mabok naon dengarti no nah, diomongkan so. Bibi rame hati jempe otak pre kelakuannya juga bangke capek gawe tidak pakai di teke mata kayak ayat bahwa ilulil susah tak hati-hatinya Isra Mi'raj tiap tahun lain ukur paham oleh-oleh Isra Mi'raj itu sholat dan sholat orang berkualitas seperti Rasulullah mengajarkannya kepada kita maka ayat ayat inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar saya kena sholat diparentahkan supaya nyegah paksa jam mungkar Laku Nabi diancam malam dan tahu sholat tuh anil fahsyai wal mungkar. lam yazdad minallah ila bukda yang sanu sholat dan nampak tanah fahsya yang mungkar tenyegah maka lain ngadekeukeun eta sholat ila bukda malah ngajauhkeun Bawa lil musallin alladzina hum an salatihim sahun mun di ayat lain qamu kusala ah nangtung nage aroreal makan pangberatna kerja sama munafik salat noncik dua waktu hiji subuh dua isya kalau orang munafik tahu pahalanya mereka merangkak datang ke masjid maka tadi di awal di pembukaan saya baca surat yang ini hafidu jagalah ala salati wa salawati usta waktu-waktu sholat pertengahan bisa lebongnya jeng duhur mata batasan isa jam 12 putih mengikuti asar lembongna jeng subuh bisa jeng duhur asar jeng subuh ini maksud sholat usot teh sholat subuh jeng sholat asar nu paling berat kerja memunafik sholat subuh nu paling kamu sholat waktu sholat asar itu jadinya pahalana utama rok rokaatnya ini tombolon pokona guys nu nah, dua rokaan sampai mehna lebih baik daripada dunia dan isinya maka saya bangun dengan komunitas motor di Bandung biker subuhan talaga saya biker subuhan soknya daftar menanti. kue minggu jeng Sabtu mending Sabtu jeng wali kota di Bandung mah minggu jeng gubernur abdulkan jam tilu subuh sok muter lah rara sepan bandringan lain subuh berjamaah ini dua rakaat qabla subhi sancan subuh lain nu pokona khairu minad dunya wa fiha lebih ada tibatan dunia yang isina nah loba nu teu apal paham dipahamkeun langsung ngecos atuh maruli motor dangke kabayar sorangan nyatanya berkah insyaallah tapi kan kang ngalamar pamajikan teh kami toha baheula yang mengenal anjuran pede ngalaman budak bapak bukan sholat subuh dua rakaat nawan sudah teh maksudnya lebih baik daripada dunia dan isinya alhamdulillah ditarima si bapak ngerti berarti di antara minat pangpemes pemasna bener nyambung wujud cina ujang ngomong Iji sholat subuh dua sholat asar kenapa di dua waktu ini man sholat berdain dakhalal jannah sing sanu digawe dua sholat tiris dijamin asup ah, surga ditinggali tafsirnya subuh yang asar nah una malaika dikumpulkan dua kelompok malaikat malaikat naon pencatat nama nu tugas penting balikna subuh nu tugas barang balikna asar ganti sip di dia dua kelompok malaikat ngariung kenaon ker tukeran catatan ama tapi di hadis kudsina ayat penjelasan Allah naras ke kelompok malaikat ya kai tarok naun ibadi kenaon teteh malaikat ditinggalkan ku teh hamba-hamba kami teh kurang salatnya tepat waktu tarok nahum wa hum yusallun wa ya Allah menuju salat wa atainahum wa hum keluar dari hadis abdulu amal as-salatu bi awali waqtiha hari harina amal adalah salat tepat waktu jadinya hai diurang subuh kaburang asar kaburitan ditanya ibu akan konon subuh kaburangan asar kaburitan jawabannya tengenahan keberingan asar kaburitan ustaz subuh subuh atau kaburangan siap nengenahan gitu bari salah ya jadi orang meresep cicing ngenah dulu salah sih jadi rudat ya hati-hati tong terjebak terus sholat kongsi nak kenaon obat hati nu salat mau ayah dengki bu ningali tetangga kuriak bunga coba nutara tetangga kuriak cedak tetangga beli mobil kebek tetangga motornya enmek anyar pingsan tetangga salakina anyar bunuh diri obat hati saya obat hati ada lima perkaranya yang pertama baca Quran dan maknanya yang kedua berbanyaklah berpuasa yang ketiga salat malam berpanjanglah Nabi mana pika bengkak kaki cek pojona ya Rasulullah kan salatnya ini kita gitu tidak bolehkah aku termasuk hamba-hamba yang bersyukur jadi syukuran mah sholat paingan Isra Mi'raj kudu diingatkan deh supaya no pesanan no tong ngalalongkeun salat salat mah ngalawan mitos aya masalah selesai ku salat aslina tadi saware cerita bejana cina orang di rumah bisa jadi polisi bisa jadi pegawai negeri mitos apa kumaha prestasi prestasi lawan ku prestasi dongeng abdi eh pesantren di mana cek si mama teh tapi doakan ku mama sing jadi ustaz Ruasa, saya ya lama doa ibumu dikabulkan Tuhan dan hati-hati kutukannya pun jadi kenyataan coba mengirama betul tuh bu tak ibu ngamak kamu budak tong nafsu pakai ilmu siapa juga bapak siang monyet langsung budaknya jadi sumbokong hari mah berkawin yang keras sakti atau mah eh tapi jadi doa sih bu kasih mama mamun ke ke abi teh gitu keramat tante tapi eh, eh, sih jadi ustad benar. Epi ya bakal ayana TV bener Epi mah gambarnya bakal di mana mana bener tapi ibu ada patokan sok orang dia yang nawan cita-citanya doa ibumu dikabulkan doa Asnina. saya ulang tahunnya nyagetara pas usia 40 hari tak kilo tahun katuka mah Epi yang begadang dengan mama ya naonnya antara 40 tahun yang lalu mama melahirkan Epi Piano sekolah pak yang imaman mama tahajud ya sok tahajud pengenah na al ke sholat jaminkan kudu melahirkan tuh kuat hayang mereskan sholat malaikat tukang digabung mama teh malaikat ke Epi mah mau bisa sholat mau bisa apa tiang untuk didoakan mama lah enak Epi usianya 40 bisa jadi Epi tirulah ampurannya mah semua yang memang panjang umur Apple pikir orang bersin dia doakan ke mama murid para setan dia doa panjang umur kapan terakhir ibu semua kita yang ada di sini melihat wajah ibu dan ayah kita dengan seksama bekas apa kenyit dahi dan keriput keningnya ya tete bekas muka melakukan urang sehingga bahagia tapi kepeting ini bibirnya selalu gak mengucapkan dan menyebut nama anak-anaknya Rabbi Habib Nasa ini kuri paras Anting lengit, kongkorong coplok gelang lepas gengge manggaan ngeker budak mah betul terasa terayana ke budak kapan terakhir mencium keningnya kapan terakhir menempelkan pipi kita seperti ini ke pipinya lalu berbisik maafkan aku mah maafkan aku ya bising pernah seletot ngomong mah nepi ka ucapan hatiku ucapan budak wala takullahu mauf mah nyeri nyerina saat ngeus nganjurukeun budak naon epi bere nyaho mah Lui nyari di batan melayu sebenarnya. Mama teh dari sorak mah. Eh, Epi cap guntung rokok wae ku mama diletakkan membasuh ku teh teuing di ya, dikotokan. Kan mama teh bisa nulungan mun Epi eh, cap guntung neraka. kompurannya mah tim soleh nyajangnya. Kapan terakhir setelah dianggap hebat dan seperti hebat lalu membawa sikap terhebat, membawa makanan terlejat kepada ibu dan ayah kita, lalu menyuapinya. Seberapa kali si mama ngawapan udah pernah ngopi mama saya teh akhlak nabi iya itu di PHP kan ku nabi birul walidaini ihsana bahagiakan orang tuamu nanti Allah bahagiakan kamu rata-rata nu ngahebatkeun kalau teman hirupna sukses mitos lewat mata keluar bahasa ayana TV baru dak sirik si anjing jadi ustaz pengaruh tah inung aing hati-hati ya yang masih ada ibunya nikah sepatu biar surganya nggak tumpah kemana-mana karena surga di bawah telapak kaki kapan terakhir berkeramas dengan air mata seorang ibu kemari abdi Sa'i ah capek cuci dulu kakinya pakai jam-jam nah itu ditanya isi di diinum mah itu balang mah, alkohol enak yang minum cai surga pun dibayar di cuci mata nunggu bahasa ya mata paling mana berjamaah komo jeng kolot kali-kali imaman kolotnya kami menang amin setuju tidak setuju meneladani akhlak nabi nabi menangis tentang orang tua kenapa nabi lahir yatim mata kesimpulan ya yatim Aro'aital ladhi yukadzibu bidin sanajan hapa Quran loba apa hadisnya muruluk tapi tanya angka yatim bohong Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'u wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kaditu nate bab salat fawailul lil musallin cuma salat nangke eueuh tapak tina salat nama takbirna hampang hampang leungeun beberean. Saya pisingnya aneh. Aku mamah didoakeun. Mama yang naon? Ah, sing soleh bae jam. Rumah umroh jadi jalan mama semenjak ngomong umroh eh mau bisa umroh untuk doakan ke mama bisa paling romantis sama ibu karena ayah sudah wafat jaga ya hati ibu kita negara saja disebutnya ibu pertiwi sedang bersusah hati karena banjir wae bawa hutang kayak corona air matanya berlinang kunaon yang terbaru dakna marota ya kak kalau ada Nah, mereka diajarnya angka kolot, ngobrol aja mudak yatim. Mau mudak yatim yang jajan ke saham yang tanah. Oh, pun orang nanti peduli. Tong eta eta Tanya, mau mudak yatim. Ingat ke kolotnya, bisa ngomong, saya nyuruh cincipan. Lap kurang. Aing bapak mana? Saya punya 300 yatim. Itu yang menjadi saya ada hari ini di sini umatnya nyapenya oleh-oleh Isra Mi'raj hiji salat dua singnya ah kakolot tilu titik budak yatim agama nabi ambil yatim eno eh, mungkin diurus kurang-kurang tetap tepuk tangan buat karang taruna ya menjaga agama supaya yatim no ya da aida orang malin tugas ustad orang tuh bisa ceramah ya bantuan bantuan yang mimbarna bahagia adalah udunan betul non ya, sing arah surga eh, paling bahagia kapan itu umroh non pak pas tawaf lebih Allahumma labbaik emang Quran orang Majalaya Ustaz nah apa kayak kupluk <laughs> ya kupluk apa nanti yang kau orang nanya kena pakai pasti Ustaz Evi Asan tangtu jika dokter kelamin tidak apa karena banget pasien dokter saya tiga kali melahirkan deh, dokter kami temanya ke apa kami kami di Borma ya lah bu pasien gangguan di rawat ku abi teh cik cing sakit ohnya <laughs> bisa bahwa lama memakai kupluk bewe ya, pas asup nah atau di kupluk bewe ya, dan teruduna nah kemarin di Mekah pang Ustaz nah apa kupluk pokok nama-nama majalah ya pokoknya panggil nama di dia oh nih itu mah dipotongin nih ya. cek, tan kamu teh yang beli boleh saya minta talaga gak pak, cuma di dia beda tapi nu jadi bahagia lain beli boleh napa, pangi jeng jelema sa daerah di negara batu kebayang debu sa talaga secangkuang tina hasil ngaji dia, nambah sholat pangi di surga tuh nusarwa kebayang kebahagiaan teukuri juga panggil Rasulullah bahagia deh Allahumma sholli ala Muhammad mudah-mudahan kurang biasa istiqomah dina ibadah ngajaga tilawah ngajaga sholat berjamaah ngajaga sedekah setiap detik berkah hiji deh ibu mau diberi pilihan erek sedekah rek cuci darah sedekah aslina ibu tong rudet tong ruwet tong ria tong migren tong stres mun salaki tara balik terjelas merenapkan ini setia ini masih dekah kenanya <laughs> baik anggrek aja belah dinya mah nggak diupahan jauh-jauh ge mual tapi mun salaki mah kawin nih anggrek licik baik sing kabarnya mudah-mudahan ayah guna sinarang manfaatna mudah cita-cita sing wujud mudah harapan sing Eh, Ngebuktos, ngabuktos anu gado doa sing diijabah nutu damang sing di dalam manggen kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ngajar nah, ceramah nanti dipanjang-panjang ame diodang deui haji situ meuli kopea ah. sakitu ya ah aya tomat aya putih tamat euy Kasih pondok, kasih panjang, Pak Ambrokna di situ, lain mung pondok yang panjang, tak ngerti Ambrokna mangan sakitu. Ya, itu saja yuk ngadoa yuk ame orang jadi ahli sholat Rabbi ja'alni Rabbi ja'alni Rabbi ja'alni Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min duriyati Rabbana taqabbal du'a innaka anta sami'ul alim wa tub alaina innaka anta Ya Allah ya Rob kami, jadikan kami yang hadir di sini khususnya anak cucu kami kelak sebagai keturunan kami menjadi para penegak sholat. Ya Allah, terimalah doa kami. Karena Engkau maha mendengar dan Engkau maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.